الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر الأصحاباني رحمه الله تعالى الحديث الثاني والسبعون حديث yang ke-72 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل Barang siapa memandikan jenazah, hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa memikul jenazah, hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Ahmad dan Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah. Wa qala Ahmad la yasihu fi hadha al Imam Ahmad mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih di dalam bab ini. Bab masalah bahwa wajiban memandikan jenazah. Itu kalau yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau dari perbuatan sahabat memang ada, yaitu dari perbuatan Ali bin Abi Thalib. Tapi itu tidak menunjukkan dia meyakini wajibnya itu. Dan juga datang fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya apa? Hendaknya dia mandi. Tapi ini dari fatwa Abu Hurairah. Sementara pendapat tersebut ditentang oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga ditentang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih dua-duanya menyatakan apa? Bahwasanya memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudhu karena tidak ada karena masalah memandikan jenazah ini bukan tempat bertanya wudhu tidak ada kaitannya antara memandikan jenazah dengan apa? Dengan batalnya wudhu. Dan ini juga pendapat siapa? Al Hasan Al Basri, pendapat al Syafi'i, pendapat An Nawawi, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ishaq dan yang lain-lain. Bahkan dari kalangan pengikut Abu Hanifah juga mengatakan tidak membatalkan wudhu karena memang dalilnya boleh. Memang dalil ini boleh tentang masalah ini, hadisnya boleh. Yang benar ini bukan dari sabda Rasul tetapi dari ucapan Abu Hurairah. Dan ini juga pendapat Amirul Mukminin eh, fil hadis yaitu Ibnu Mubarak. Kemudian bagaimana kalau dia tidak memandikan jenazah tetapi sekedar apa? Sekedar memikul jenazah. Apakah dia wajib berwudu? Sama, dia juga tidak wajib berwudu. Yang tadi tidak wajib mandi, yang ini juga tidak wajib berwudu. Sama-sama tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan apa? Bahkan sebagian menukilkan ijma tentang masalah ini. Karena hadisnya memang doif. Tetapi apa kalau Ibnu Hazm mengatakan wajib, tetapi dalilnya doif. Kemudian kita masuk yang berikutnya al hadis salih wa sab'un. Hadis yang ke-73 Wa an Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu eh, rahimahullah ini kalau khilaf apakah dia maksudnya adalah sahabat yang ma'ruf ataukah orang yang di bawah-bawahnya yaitu dari kalangan asba'ut tabi'in. Tapi sepertinya dia adalah apa dari kalangan asba'ut tabi'in. Bukan yang sahabat yang ma'ruf. Anna fil kitabi alladhi katakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li apa isinya Hazm di antara isinya adalah Allah yamassal Qur'ana illa tahir yaitu tidak memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Rawahu Malik Mursalan diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal wa wasalahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Ya Ibnu Hajar menghukumnya hadis ini maklul. Karena banyak ulama yang hukumnya hadis ini dari sisi sanatnya berpenyakit. Tetapi kalau kita gabungkan dari sekian banyak sanat, maka kesimpulannya dia adalah kapan? ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Muhammad bin Hisham. Hadisnya Hasan ini. Manakala hadis ini hasan li ghairi berarti hadis ini boleh menjadi apa? Menjadi hujjah. Manakala hadis ini bisa menjadi hujjah, maka para ulama berselisih pendapat. Apakah seseorang yang dia itu dalam keadaan berada dalam keadaan tidak eh, tidak pakai wudhunya, boleh tidak dia itu memegang Al-Quran, memegang Quran? Kalau yang di Mewakilkan oleh jumhur yaitu majelis ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, juga Abu Hanifah dan yang lain-lain. itu apa? Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang sudah bersuci. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama memang. Dalil mereka adalah hadis ini. Kemudian dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala, La yamasuhu illal mutahharun tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Juga dalil yang ketiga adalah hadis la yamasul Qur'an illa tahir. Oh, ini tadi yang kita ini ya. Ya, ini tadi yang kita. Berarti ada dua dalil secara umum. Adapun pendapat beberapa ulama yang lain seperti Imam Syaukani dan juga Imam Al Albani, Imam Al Wadi, juga terkenal Yahya. Bahwasanya ada tidak wajib membaca Al Quran dalam keadaan suci. Yaitu apa tidak wajib bersuci. Kenapa? Karena dari dalilnya itu tidak jelas. Ataupun kalau di dalam Al-Quran, la yamassuhu ilal mutahharun, ini memiliki kebiasaan yang Allah Ta'ala gunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Masalah apa itu? Mutahharun ini menunjukkan orangnya tidak beramal, tapi Allah yang mensucikan dia. Sementara kalau itu adalah dari amalan manusia, dia bersuci dengan wudhu atau sholat, istilah, istilahnya adalah kata haro ya kata haru. Orangnya adalah atau mutatohirun. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatohirin. Juga untuk yang wanita, apa itu? Kata ya ta'hum sampai mereka itu adalah yatohur, yaitu suci dari haid Faizah tatoharna menunjukkan mereka beramal yaitu mandi itu adalah lafaz yang ma'ruf untuk manusia apalagi apa Al-Quran itu sebagiannya dijelaskan oleh sebagian yang lain buktinya apa Siroh eh, afan, siap, yaitu alur dari Al-Quran, ya, alur dari surat Al-Waqi'ah ini dia sedang membicarakan Al-Quran yang ada di lauhul mahfud. Karena Allah Ta'ala berfirman, Innahu laqasamul lau sa'lamuna azim, Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun. Sesungguhnya itu adalah sumpah yang besar seandainya kalian tahu. Sesungguhnya dia itu adalah Al-Quran yang mulia di dalam kitab yang terjaga, yaitu adalah Lauhul Mahfud Sementara tidak mungkin kita ini apa tangan kita memegang Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz selama kita masih di sini, masih di dunia. Dan juga ini dijelaskan dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ Barang siapa menghendaki untuk sadar, maka dia akan sadar. Penjelasan ini ada di dalam suhuf-suhuf yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan, yang ada di tangan para malaikat-malaikat yang berbakti yang mulia, malaikat para malaikat pencatat yang berbakti dan mulia. Tentunya ini yang di mana? Di lahul mahfuz yang ada di tangan-tangan malaikat di atas sana, bukan yang di depan kita ini, bukan yang di hadapan kita. Juga di dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Wa ma tanazzalat bihi syayatin." Tidaklah bukanlah setan-setan itu yang turun membawanya. Wama yang dari lahum dan tidak pantas bagi mereka untuk melakukan itu. Wama yastafiun dan setan-setan itu tidak akan sanggup membawa Al-Quran. Wa innahum anisam ilama ma'zulun Sesungguhnya setan itu betul-betul dijauhkan dari mendengar Al-Quran. Bagaimana mereka sanggup memegang Sementara untuk mendengar saja tidak bisa. Maksudnya Al-Quran yang mana Yang di lahul mahfud. Adapun untuk Al-Quran yang di hadapan kita, setan bisa mendengarnya dan bisa mengganggu kita. Itu menunjukkan bahwasanya memang yang dijaga Allah, yang mana hanya boleh memegangnya itu makhluk yang disucikan adalah apa? Lawan dari setan, yaitu para malaikat. Makanya bahkan para ulama yang yang menyatakan wajib memegang eh, wajib bersuci kalau mau memegang Al-Qur'an mereka sebagian dari mereka mengatakan ayat ini memang bukan dalil untuk masalah itu. Kami sendiri yakin bahwasanya memegang Al-Quran wajib dalam keadaan suci, tetapi ayat ini bukan sedang membahas itu. Ini menunjukkan apa kedalaman pemahaman mereka dan apa itu menunjukkan insafnya mereka. Mereka jujur mengatakan memang kami meyakini ini, tapi ayat ini bukan untuk mendukung kami, bukan untuk mendukung kita. Beda dengan sebagian orang yang dalam rangka membela madhabnya kadang apa yang bukan dalil pun dianggap sebagai dalil. Adapun untuk dalil yang kedua yang disebutkan di dalam hadis la yamatul Quran illa tahir tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang yang suci atau makhluk yang suci memang ini dalil yang lebih kuat daripada penunjukan Al-Quran bukan sunnah lebih kuat dari Quran tapi penunjukannya untuk case ini Kenapa? Karena cara lafaznya adalah tohir. Sementara manusia bisa disifati dengan tohir. Dia sudah tohir. Atau wanita ini sudah tohir. Itu bisa. Cuma para ulama yang menyatakan ini bukan dalil. Juga apa? Mereka mendapatkan hadis Abi Hurairah dan hadis Hudaifah. yang mana Rasulullah mengatakan subhanallah innal muslima la yanjus sesungguhnya muslim itu tidak najis menunjukkan apa menunjukkan bahwasanya mereka tidak wajib untuk bersuci ketika apa bersuci dari hadas ketika mau memegang Al-Qur'an karena walaupun mereka itu berhadas mereka itu tetap sebagai makhluk yang suci suci dalam artian apa mereka bukan orang kafir sementara orang kafir sudah Allah taala sifati apa itu innamal musyrikuna najas berarti yang dimaksudkan menurut pendapat yang kedua yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah tidak boleh Al-Quran itu dipegang oleh orang kafir. Makanya di dalam hadis yang lain yang sahih hadis Ibnu Umar, Rasulullah apa itu? Nah, Rasulullah SAW an yusafara rajulu yusafara rajulu ila abdil adu fil Quran. Rasulullah SAW melarang seseorang itu safar ke negeri musuh dengan membawa Al-Quran. Kenapa memang Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang kafir, dikhawatirkan nanti dihinakan dan sebagainya. Dan yang mendukung ini juga apa? Kisah masuk Islamnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau hendak membunuh Rasulullah kemudian beliau dikasih tahu bagaimana kamu membunuh Muhammad sementara adik kamu sendiri si Fatimah dia telah masuk agama Muhammad oh, marah dia akhirnya dia mendatangi rumah adiknya ketika itu mereka bertiga yaitu siapa Fatimah dan juga suaminya yaitu Sa'id bin Zaid sedang apa sedang dibacakan Al-Qur'an oleh sahabat yang lain yaitu Khabbab ibn al-Arab Kemudian apa? Kemudian dengan kisah yang ma'ruf, Umar masuk kemudian uh, menampar adiknya sendiri sampai berdarah dan menduduki dada dari suaminya itu. Kemudian kemudian apalagi Fatimah memperingatkan, sampai kapan kamu masih terus seperti ini menentang kebenaran padahal kamu tahu Muhammad itu membawa kebenaran. Terus dia menyesal. Terus kebetulan dia melihat apa? Melihat ada lembaran-lembaran mushaf Mushaf dalam artian suhuk-suhuk. Belum disatukan tentunya. Di yang dibawa oleh siapa? Said Ibnu Zaid. Maka dia mau mengambilnya untuk membacanya. Kemudian Fatimah menyatakan, kamu masih najis. Kamu tidak berhak untuk memegang mushaf ini. Kemudian apa? Kamu harus mandi. Maka Umar milih untuk mandi. Baru dia diperbolehkan untuk memegang itu, kemudian dia membaca, kemudian dia mengatakan ini bukan kalam manusia. Terus mulai apa itu? mulai tampak keislamannya setelah itu. Ini dalil-dalil yang dipakai oleh e, pendapat yang kedua bahwasanya yang benar adalah apa? Seorang muslim itu tidak najis maka dia boleh memegang Al-Qur'an walaupun dia dalam keadaan berhadas. Bukan dalam keadaan tangannya najis, bukan, maksudnya berhadas. Lain antara hadas dengan najis. Hmm. Sementara yang dilarang adalah orang kafir. Hanya saja pendapat ini ditentang juga oleh ulama kelompok yang pertama. Mereka mengatakan kalau kalian mengatakan tohir di sini maksudnya adalah orang kafir, ini bukan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana makam beliau, posisi beliau adalah sebagai apa? Sebagai mufti dan penjelas. Tidak mungkin dalam keadaan Rasulullah SAW memberikan fatwa kepada Amr bin Hazm di dalam surat, kemudian dikirim ke negeri lain karena ini adalah surat itu dikirim ke wilayah lain untuk dakwah Rasulullah memakai lafad yang orang tidak akan sanggup memahami kecuali zahirnya. Zahirnya apa yang langsung terbayangkan? Tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Jelas zahirnya adalah apa? Suci dari dari hadas dan sebagainya. Karena jarang e, mengucapkan orang kafir sebagai orang najis dan kami adalah orang suci. Ini lafad yang jarang. Walaupun hakikatnya memang demikian. Jarang Rasulullah SAW memanggil orang mukmin adalah ya ayuhat tahirun atau orang kafir adalah ya maksyarul anjas itu amat jarang. Sementara lafaz tahir seringnya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis jelas adalah apa? Suci dari hadas. Atau yang perluasan sedikit suci dari apa termasuk suci dari najis. Makanya yang dirasikan oleh Imam Ibnu Utsaimin adalah tetap yang lebih kuat walaupun ayat tadi bukan dalil tetapi hadis ini adalah dalil bahwasanya memang apa itu tidak memegang Al-Qur'an kecuali orang yang sudah bersuci dari hadas. Dan ini yang dirajinkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam, bahwasanya hadis ini memang lebih kuat untuk situ. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwasanya memang hadisnya itu kuat menuju ke arah itu, menuju ke arah apa itu? Memang maksudnya suci adalah suci dari hadas, apakah sampai tingkat wajib? Yang dirajinkan Syekhuna Muhammad bin Hizam, dia tidak sampai wajib. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang sahih Rasulullah SAW mengatakan Inna ma'umirtu bil wudu idza kumtu lis sholah. Aku itu hanya diwajibkan, hanya diperintahkan berwudu apabila aku bangkit untuk sholat. Dan hadisnya kok ma'ruf di dalam Sahihain atau di dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, aku hanyalah diperintahkan untuk berwudu apabila aku hendak sholat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalau membaca Al-Quran ini tidak diperintahkan untuk berwudu. Dalam artian apa? Perintah yang wajib. Maka untuk menggabungkan dua hadis yang sama-sama benar ini, kita katakan sebagaimana pendapat Syekhuna Muhammad bin Hizab tidak wajib berwudu tetapi mustahab. Hmm. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu apa? Kita disunahkan untuk berwudu kalau memegang Al-Quran. Karena dia memang kitab suci kita. Tapi kalaupun kita tidak berwudu, maka dia eh, maka kita tidak apa? Tidak dosa. Dan ini juga dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Bas dan yang lain-lain. Hmm. Memang ini adalah perselisihan yang amat kuat tentang masalah ini. Adapun untuk masalah kitab-kitab tafsir, kitab fikih ini tidak masalah karena di situ banyak kalamun nas, ucapan manusia. Hukumnya lain. Ilamuna wallahu taala alam. Jadi kesimpulannya tidak boleh sesuatu itu makruh. Makruh. Karena Rasulullah memerintahkan berwudu tapi juga beliau mengatakan tidak wajib wudhu kecuali untuk sholat. Berarti apa? Ini adalah mustahab. Kita memegang Al-Quran dalam keadaan suci ini mustahab. Dalam rangka menggabungkan dua dalil yang sama-sama datang dari Rasulullah. Karena kita membaca Al-Quran, sama. Sama. Sama. Nanti akan kita masukkan itu, eh, akan kita lewati hadis disebutkan di sini. Karena Rasulullah SAW yadkurullah ta'ala fi ahyani kullih. Rasulullah SAW itu menyebut nama Allah di seluruh kondisi beliau. Padahal tidak mungkin dalam seluruh kondisi beliau suci. Menunjukkan apa? Boleh membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan apa? Tidak suci. Makanya boleh wanita haid itu membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Hadis Aisyah mutafakun alaih. Rasulullah mengatakan, If ali ma alul had ghaira Allah tatufi eh, fil bait hatta tatuhuri. Silahkan Aisyah dalam keadaan haid. Silahkan kamu melakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali apa? Tawaf sampai engkau bersuci. Sementara apa yang dilakukan para jemaah haji? Banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berdoa, duduk di masjid, dan sebagainya. Itu dalil-dalil yang kuat. Memang ini khilaf yang berat, tapi dalil-dalil menunjukkan demikian. Wallahu a'lam. Maksudnya yang, yang, yang wanita yang masuk dalam masjid pun tidak. Tidak masalah. Yang penting apa? Jangan sampai darah haid itu menetes. Makanya Rasulullah SAW, nanti kita lewati di sini juga insya Allah. Rasulullah SAW memerintahkan apa Aisyah untuk mengambil apa? Mengambil kain yang ada di di dalam masjid. Aisyah mengatakan apa? Wahai Rasulullah, saya dalam keadaan haid. Rasulullah bilang, haidnya bukan di tanganmu. Menunjukkan apa? Boleh dia masuk masjid, yang penting jangan sampai apa? Masjid itu terkena darah haid. Menunjukkan boleh yang demikian. 16 sudah sudah agak terang. Macam dalam Quran kata ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Maksudnya kalau kita saya tengok itu itu adalah pemberitahuan pemberitahuan pemberitahuan Allah kepada manusia dan orang-orang beriman kan. Iya. Karena mereka pun boleh merujuk Quran. Iya. Semua wajib untuk apa? Untuk taat kepada Al-Quran. Wajib untuk apa? Membaca Al-Quran biar tahu kebenaran dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau orang kafir itu dia mengetahui belok-belok Quran dan membaca dengan zaman kafirnya dalam majelis kita tak boleh larangnya. Kalau itu adalah adalah mushafnya bukan milik kita, ya susah juga. Mungkin dia beli di tempat lain. Ya, kita doakan dapat hidayah, tetapi seandainya itu milik kita, kita larang. Kita bacakan dia dan sebagainya. Karena Rasulullah sudah sudah menyebutkan itu dalam dalam hadis yang khusus. Orang kafir nggak boleh memegang Al-Quran. Tapi kalau memegang kafirnya boleh. Al-Quran dengan terjemah itu boleh. Karena di situ sudah ada, sudah apa? Sudah kalam manusia. Bukan suci, eh, bukan apa murni dari Allah Itu boleh. Ada terjemahnya. Disebutkan di dalam kisah nyata, ada beberapa orientalis yang ingin apa? Ingin menghancurkan Islam melalui apa? Melalui uh, Al-Quran, dicari aib-aibnya. Mereka sudah tahu aib-aib di dalam Taurat, dalam Injil sudah tahu. Memang aib karena apa sudah dirusak sama mereka sendiri. Nah, mereka kemudian membaca, membaca Al-Quran. Kemudian orang ini apa? Orang ini melewati firman Allah Ta'ala. Wajah alamin alma ikulla syai'in hai. Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Kaget dia. Padahal Muhammad itu adalah dia hidup di abad berapa? Kurang lebih adalah 14 abad sebelum ini. Orang belum kenal yang namanya apa? yang namanya gen, yang namanya ya pendalaman masalah itu, cairan-cairan dan sebagainya. Bagaimana di dalam Al-Qur'an sudah ada penjelasan semacam ini? Hmm. Menunjukkan apa? Akhirnya dia sadar ini memang bukan bikinan Muhammad, ini dari Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Ada banyak kisah macam itu dan terkenal hmm. setelah mempelajari Al-Qur'an. Tapi di hotel kebanyakan ada eh, uh, terjemahnya. Iya, bagus, bagus. Biar mereka dapat hidayah mudah-mudahan. Kalau enggak ya sudah tegak hujah. Ya. Atau kadang orang sudah baca baru lima tahun kemudian dia dia masuk Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Eh, al qadi Abdul Walid al baji Kadang orang itu diingatkan sekali dua kali belum sadar. Tapi setelah beberapa tahun baru dia sadar oh ya ini yang benar. Seperti case yang di mana di wilayah Ghana itu. Ada seorang pendeta besar nomor dua senegeri itu yang dia sudah biasa berdakwah setiap hari Jumat, berdakwah mengajak orang kepada agama Kristen. Tapi di samping itu dia juga mempelajari Al-Quran, pengen tahu ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya suatu ketika dia, padahal sudah sering baca, tapi pada suatu ketika, baru dia sadar. Memang selama ini aku yang keliru. Akhirnya dia datang kepada pendeta nomor satunya, e, apa namanya, e, father nomor satunya itu. Bilang, selama ini kita yang keliru, ini benar ini, dalilnya begini-begini, dan itu itu yang benar, itu yang sesuai akal kita. Dan tidak mungkin ini bikinan Muhammad sendiri. Nah kemudian pendetanya tanya, terus kamu mau apa? Aku mau masuk Islam lah, ini sudah wajib, kita keliru. Pendetanya bilang, kamu jangan main-main, selama ini kamu dakwah kepada agama kristian Enggak, aku enggak main-main, aku serius. Pendetanya bilang, sudah aku naikkan gaji kamu dua kali lipat. <laughs> Dia bilang, enggak bisa, ini ini sudah keyakinanku, ini benar. Akhirnya pendetanya marah, pendetanya bilang, Seluruh baju kamu dari atas sampai bawah itu adalah aku yang beri. Enggak boleh kamu keluar dari sini sampai kamu lepaskan bajumu. Untuk apa? Untuk nakut-nakuti dia. Biar malu. Akhirnya dia bilang, enggak apa-apa, aku lepas. Akhirnya cuma pakai celana jalan. Keluar dia. Keluar dari pintu gereja, jalan. orang nah, orang-orang yang di jalanan pada heran. Kok hari ini penampilannya lain? Terus itu dia jalan sampai masuk ke masjid jami. Orang-orang Kristen yang tadi mengikuti berhenti pada ketakutan. Terus dia masuk ke masjid jami, kemudian dia pinjam baju atau pinjam kain gitu ke orang yang di situ, kemudian dia bersyahadat, oh, langsung orang takbir semua. Nah, terus sore harinya dia dakwah lagi seperti biasa di itu di apa? Di hari Jumat itu mengajak orang-orang Kristen untuk masuk agama Islam karena inilah yang benar begini-begini. Akhirnya banyak yang ikut sama dia. Dengan apa hidayah dari Al-Qur'an. Maka Rasulullah eh, Allah taala berfirman apa? Wadakir fil Qur'ani fil Qur'ani may yakhafu wa'id. Peringatkan dengan Al-Quran bagi orang yang takut kepada ancaman. wajah Wajahiduhum bihi dan kabiro. Dan perangilah orang kafir itu dengan Al-Quran, dengan peperangan yang besar. Yaitu apa? Dengan hujah. Sumbernya dari Al-Quran. Memang penting Al-Quran. Wallahu a'lam. Bagus kalau mereka banyak membaca, mudah-mudahan dapat hidayah. Ini ya, ya orang Islam itu yang belajar ilmu pembandingan agama. Itu yang banyak. Dia cari rumah Islam, secara langsung dia pecah sendal. Bagus. Penat, mereka akan penat, nggak akan dapat aibnya kalau mereka jujur. Hmm. Ya, di, di, Kuala Lumpur tuh di Sausin itu dia ada satu talk pada hari Ahad di tempatnya Tapi yang datang tu juga orang bukan orang Islam. Hmm. Orang Malaysia, orang Pakistan, Korea, orang lama lama oh. lama lama akhirnya sekali setelah mendengar hujah itu dakwah yang pertama yaitu dengan apa dengan Al-Qur'an. Dakwah yang kedua tentunya dengan amalan. Karena banyak orang-orang kafir yang mereka tahu Islam itu benar tapi mereka tidak mau masuk Islam karena lihat para musliminnya yang beramal sendiri jelek amalannya sebagaimana ketika terjadi apa istilahnya pameran itu bahasa yang lain bazar atau apa bazar Islami yang di Uni Emirat Arab kalau tidak salah kemudian ada orang Kristen masuk situ lihat-lihat kitab kitab-kitab muslimin dan sebagainya nah, kemudian ada satu orang Islam mengatakan gimana menurutmu oh, ini kitab bagus terus mau nggak kamu masuk Islam dia mengatakan aku lebih tahu Islam daripada kamu Aku sudah belajar Islam banyak, tapi kalian justru banyak melanggar ajaran kalian. Itu yang bikin aku malas masuk Islam. <laughs> Itu yang yang memalukan sebenarnya. Harusnya kita yang jadi contoh yang baik. Tahu wajibnya kejujuran, maka apa? Nggak boleh bohong. Tahu haramnya korupsi, jangan korupsi. Tahu wajibnya adil, nggak boleh berbuat dolim, walaupun kepada orang kafir. Tapi karena praktek kita jelek, akhirnya bikin Islam jadi namanya jelek. Oh, gitu ya. Itu udah menek. Ah. Di bawah ya. Senang harusnya kita yang paling pertama mengamalkan Islam sebelum orang kafir yang mengamalkan.